Sebagaimana biasa kita akan membahas tentang Al-Kabair. Kita masih membahas poin yang ke-51 berkenaan dengan perbuatan aniaya terhadap orang-orang lemah. Termasuk diantaranya adalah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu perbuatan aniaya para suami terhadap istri-istri mereka. Akhwana ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kaum pria, para suami untuk memperlakukan para istri mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf dan bagi mereka bagi para istri itu ada hak-hak seperti ataupun setara dengan kewajiban-kewajiban yang telah mereka lakukan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim kaum pria adalah pemimpin atas kaum wanita dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada sebagian mereka atas sebagian lainnya dan karena nafkah yang telah mereka keluarkan kepada mereka yaitu kepada istri-istri mereka dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam kitabnya wa ashiruhunna bil ma'ruf dan pergauli dan bergaullah bermuamalahlah, pergaulilah istri-istri kamu itu dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Dan jika kamu benci mereka, maka mudah-mudahan ataupun barangkali engkau benci sesuatu, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk berbuat baik ya kepada uh, kepada istri-istri kepada para istri. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wastausu bin nisa'i khairan dan berlaku baiklah terhadap eh, kaum wanita. Fa innahunna khuliqna min dila karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu. Dan bagian yang paling bengkok pada tulang rusuk itu adalah bagian atasnya. Fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika engkau berusaha memaksa untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Dan jika engkau biarkan, maka ia akan tetap bengkok fastausu bin nisa'i khairan. Maka dari itu berbuat baiklah kamu terhadap kaum wanita. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seorang hamba istri yang salehah. Nabi mengatakan man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillaha fi syatril baqi. Barang siapa yang Allah beri rezeki seorang wanita yang solehah, maka sungguh sebenarnya Allah telah membantunya untuk menegakkan separuh dari agamanya. Maka hendalah dia bertakwa kepada Allah di dalam menjaga separuh sisanya atau separuh lainnya. Dan juga Nabi saw mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al Albani di dalam Sahih Sunan At Tirmidzi. Nabi mengatakan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istri-istri mereka, yang paling baik terhadap istri-istrinya. Oleh sebab itu, kita dilarang untuk berlaku zalim kepada para istri, berbuat aniaya sesukanya, ya, uh, berbuat melampaui batas terhadap para istri. Memang mereka adalah makhluk yang lemah, ya, makhluk yang lemah. Para istri posisinya tentunya di bawah suami. Maka dari itu janganlah kita memperlakukan mereka ya dengan semena-mena. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka di bawah kita agar mereka mendapatkan sakinah ketenangan ya wa ja'ala bainakum eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu pasangan-pasangan kamu agar kamu merasa tenang kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kamu mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih sayang. Nah, bagaimana ya sebuah rumah tangga ataupun istri mendapatkan ketenangan dari suaminya? ya apabila suaminya memperlakukannya dengan semena-mena ya tentunya ini adalah suatu ya perbuatan yang sangat tidak eh, terpuji ya perbuatan yang sangat tercela dan perbuatan dalim yang kita lakukan kepada istri itu termasuk juga perbuatan yang eh, kita katakan yang semena-mena ya termasuk salah satu dosa besar dan janganlah ya kita mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala ya eh, melewatkan ataupun membiarkan begitu saja perbuatan zalim yang kita lakukan terhadap istri-istri kita. Apalagi si istri memang misalnya memang tidak menuntut ataupun tidaklah melaporkan suaminya, tapi di dalam batinnya, di dalam hatinya dia merintih, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar ya, dia selamat dari ataupun terlepas dari kedaliman uh, suaminya. Allah Subhanahu wa taala wa taala mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tasqasu fihi al-absar. Janganlah kalian mengira bahwa Allah ya, tidak tidak tahu ataupun lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunda mereka sampai pada hari di mana mata-mata pada hari itu akan terbelalak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yadhlim minkum adzaban Surat Al-Furqan. Barang siapa yang berbuat zalim di antara kamu, maka kami akan merasakan kepadanya adab yang sangat besar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman ini atas dirinya dan menjadikannya haram di antara ya, di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah diskusi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kamu, maka janganlah kamu saling membalimi. Nah, orang-orang yang berbuat zalim lalu dia merasa Allah Subhanahu wa taala tidak membalas kezalimannya, janganlah ia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lupa. Allah Subhanahu wa taala uh, membiarkannya ya, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah lidh-dhalim Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada kalanya membiarkan orang-orang zalim dengan kezalimannya. Ya, fa idza akhadahu lam yuflithu. Namun jika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya yaitu menyiksanya, maka ia tidak akan melepaskannya. Artinya ya, orang zalim ini tidak akan bisa lepas ya dari hukuman dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat dalam surat Hud ayat 102, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah, inna akhdahu alimun syadid." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyiksa ya ataupun menurunkan hukumannya apabila ia menurunkan hukuman ataupun siksa kepada satu satu negeri yang zalim penduduknya Sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Demikian juga ya hendaknya kita e, mengetahui bahwa kebaliman ini akan menjadi kegelapan atas pelakunya pada hari kiamat. Ittaqud fa inna dzulma dzulumatun yawmal qiyamah. Ya, eh, takutlah kamu ataupun hindarilah perbuatan zalim karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka dari itu, ya, ikhwanifiddin, para pendengar yang berbahagia, janganlah seorang suami yang berlaku aniaya kepada istri-istrinya, kepada istrinya. Nah demikian. La tadlimanna idza ma kunta muqtadiran fadhulmu marfa'uhu yufdi ilan nadam. Tanamu aynaka wal madlumu muntabihun yad'u 'alayka wa aynullahi lam tanam. Janganlah sekali-kali kamu berbuat zalim ya jika kamu mampu untuk menghindarinya. Sesungguhnya kebaliman itu ya ujung kepada penyesalan. Ya, kebaliman itu kesudahannya adalah penyesalan. Setiap kita berbuat zalim pasti ada timbul rasa penyesalan di dalam hati kita. Tanamu aina kawal madlumu muntabihun. Engkau bisa tidur nyenyak sementara orang yang engkau zalimi itu muntabihun tidak bisa tidur terjaga. Kenapa? Ya doa alaika mendoakan keburukan atas kamu, mendoakan kebinasaan atas kamu. Wa ainullahi lam tanam. Ketahuilah bahwa mata Allah tidak tidak pernah tidur. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Nah, demikian Efendim. Berapa banyak kita lihat istri-istri yang merintih ya, mendoakan uh, uh, keburukan atas suaminya atau berdoa agar Allah menyelamatkan dirinya atas ya, ke kejahatan ataupun kekasaran suaminya saya sementara ya si suaminya tidur. Ikhwan fillah. Ittaqu da'watal madlum. Jauhilah, hindarilah doa orang-orang yang dizalimi. Ya fa innaha tuhmalu 'alal ghanam. Karena doa orang yang didolimi itu akan dibawa oleh awan, akan diarah oleh awan. Wa yakulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin di keagunganku dan kekuasaanku, aku akan menolongnya, aku akan menolongmu, ya walaupun dalam waktu yang tidak berapa lama. Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum fa innaha tas'adu ila sama." Jauhilah, hindarilah doa orang-orang yang dizalimi. Fa innaha tas'adu ila sama karena doa orang yang didolimi ini akan naik ke langit ke an nahasyarara ya seolah-olah doanya itu seperti percikan api atau bunga api ya kalau kita lihat bunga api memercik ke langit seperti itulah naiknya doa orang yang didolimi kepada Allah Subhanahu wa taala Nah demikian. Maka nah, dari itu hindarilah perbuatan zalim kepada ya istri-istri kita. Ya janganlah karena mereka lemah, posisi mereka lemah. Ya lalu kita buat seenaknya kepada mereka. Ya berbuat seenaknya kepada mereka. Nah ada beberapa bentuk perbuatan zalim ya yang dilakukan oleh para suami terhadap istri-istrinya, ya terhadap para istri. Di antaranya adalah menghalanginya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Ya. Nah, ini kerap kali terjadi di dalam rumah tangga, apalagi ya e, telah terjadi perceraian antara mereka berdua. Nah, banyak kita dapati kasus-kasus di mana ya seorang suami menghalangi ya i, e, istrinya atau mantan istrinya untuk bertemu dengan anak-anaknya ya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Nah ini adalah satu bentuk kezaliman. Nah ini adalah satu perbuatan dolim aniaya yang tidak boleh dilakukan. Ya Abu Ayyub eh, Abu Ayyub ya radhiyallahu anhu mengatakan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumul qiyamah. Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan antara dia dan orang yang dia kasihi pada hari kiamat. Nah, apabila hal ini berlaku pada tawanan, ya, hadis ini ya sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahkan oleh Syalbani di dalam sahih Sunan At-Tirmidzi, ya uh, ini hadis ini dikeluarkan atau di, uh, dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan tawanan. Nah apabila ya para tawanan saja tidak boleh ya di apa namanya dipisahkan antara seorang ibu dan anaknya, bagaimana pula ya al-ahrar ya atau harair wanita-wanita yang merdeka. Ya tentunya mereka lebih dan ter, bagaimana pula ya itu adalah mantan istri kita ataupun ya apa namanya istri kita ya, sebagian suami ada yang belum putus hubungan pernikahannya dengan istrinya melarang anak-anaknya bertemu dengan ibunya nah ini merupakan satu bentuk kebaliman ya itu tidak boleh ya, terhadap binatang saja kita tidak boleh memisahkan antara ibu dan anaknya ya binatang itu itu tidak boleh dipisahkan antara ibu dan anaknya bagaimana pula manusia Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fantalaqa faja'an nabiyyu li hajatih. Suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak. Nah, di tengah jalan faja'an nabiyyu li hajatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pergi sejenak untuk menunaikan hajatnya. Fara'ainahum maratan ma'aha farkhan. Kami melihat seekor burung, seekor induk burung yang bersama dua ekor anaknya. Fa'akhadna farkhaiha. Lalu kami mengambil dua ekor anaknya itu. Faja'atil hummarah, faja'alat tafruj. Maka datanglah ya, induknya itu dengan mengepakkan dan mengembangkan sayapnya seolah-olah menunjukkan kemarahannya, ya. Dan demikian. Faja'an Nabi Shallallahu alaihi wasallam fakal. Kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Man faj man faja'a hadhihi man faja'a man faja'a hadhihi biwaladiha." Siapakah yang telah mengganggu induk ini dengan memisahkannya dari anaknya? Ruddu waladaha ilaiha. Kembalikanlah anak-anaknya itu kepadanya. Nah, demikian. Ini eh, ini terhadap binatang ya tidak boleh memisahkan antara ibu dengan anak-anaknya karena ikatan batin antara ibu dan anak itu sangat erat ya maka memisahkannya seperti memisahkan nyawanya seperti memisahkan jiwanya ya dari tubuhnya nah seperti itulah seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As annam ra'atan qalat bahwa ada seorang wanita yang berkata ya Rasulullah inna bni hadza sesungguhnya putraku ini karena batni lahu wi'a perutku inilah yang mengandungnya wa tadayya syaqa ya, kedua puting susuku inilah yang menyusuinya wa hajri lahu hiwa dan pangkuanku inilah yang menjadi pembaringannya wa inna abahu talaqani maksudnya dialah yang mengandungnya dialah yang menyusuinya dialah yang mengasuhnya dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan diriku wa arada ayyantazi'ahu minni lalu ia ingin merebutnya dariku Faqala Rasulullah sallallahu qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya anti ahakku bihi malam tangkihi engkau lebih berhak terhadap anak engkau itu engkau kamu lebih berhak terhadap anakmu itu selama kamu belum menikah selama kamu belum menikah lagi nah demikian hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al Albani Beliau mengatakan di dalam itu Ruwat sanatnya sahih dan disahihkan oleh beliau di dalam sahih Sunan Abi Daud. Nah demikian Nabi mengatakan anti ahakku bihi malam tangkihi. Engkau lebih berhak terhadap kamu lebih berhak terhadap anakmu itu selama kamu belum menikah lagi. Nah demikian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita ia mengatakan sami itu ro'atan ja'at ila Rasulillah wa ana qa'idun indahu aku mendengar ada seorang wanita datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu aku duduk di sisi beliau. Fakolat. Wanita itu berkata, Ya Rasulullah, inna zawji yuridu ayyadhaba bi ibni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya eh, suamiku itu ingin membawa pergi anakku ini. Waqad saqani min bi'rin abi inabah, waqad nafa'ani. Sesungguhnya anakku inilah yang mengambilkan air untukku dari sumur Abi Inabah dan dia telah banyak berjasa dan membantuku. Maka Rasulullah mengatakan istahima alaihi. Berundilah untuk mendapatkannya. Faqala zaujuha, maka uh, suaminya mengatakan, "Mayuhaqini fi waladi?" Siapakah yang lebih berhak terhadap anakku itu selain diriku? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza abuk wa hadhihi ummuk." Fakhudh bi yadi ayyihi masyita. Nabi berkata kepada anaknya itu, ini ayahmu, ini ibumu. Ya, maka peganglah tangan siapa yang kamu suka, yang kamu sukai. Fa'akhadha biyadi ummihi fantalaqat bihi. Ternyata anak itu meraih tangan ibunya dan ibunya pun membawa pergi anak tersebut. jami'an. Jadi merupakan dosa besar ya seorang uh, ayah atau uh, seorang uh, kita katakan lelaki ya memisahkan ya uh, ibu dari anaknya atau termasuk dosa besar adalah termasuk salah satu kejahatan dan perbuatan aniaya terhadap para istri adalah memisahkan mereka dari anak-anak mereka. Nah demikian Panifiddin. Dan diantara perlakuan buruk yang dilakukan oleh para suami terhadap para istri adalah qat'un nafaqah anha, memutus nafkah terhadap istri-istrinya yang memutus nafkah terhadap para istri. Nah, ini adalah satu perbuatan yang ya kita katakan zalim, aniaya. Ya karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam kitabnya ya uliyun fikdu saatin min saati hendaklah orang yang punya kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan yang dimilikinya Umangku diro qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah dan barang siapa yang dibatasi rezekinya ya maka hendaklah dia memberi nafkah dengan apa yang Allah telah subhanahu Allah subhanahu wa taala telah berikan kepadanya rezeki yang Allah bagi untuknya la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sesungguhnya Allah tidak memberikan uh, tidak membebani satu jiwa atau seseorang melainkan menurut apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya saya ja'alallahu saya ja'alallahu ba'da usrin yusra Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan. Nah demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita para suami untuk memberikan nafkah yang layak kepada para istri. Maka janganlah kita mendalimi mereka ya dengan memberikan atau tidak memberikan rezeki yang cukup atau membatasi nafkah kepada mereka hingga ya mereka uh, merasa kita katakan ke, uh, terganggu ya ya sebagian istri kita lihat kurang gizi, pakaiannya compang-camping. Ya, anak-anaknya juga kurang gizi, tidak diberikan nafkah yang cukup oleh suaminya atau suaminya bermalas-malasan, tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencari nafkah dan tidak memberikan ah, bagian yang cukup nafkah yang cukup untuk istri-istrinya, nah untuk istri dan anaknya. Nah, ini adalah satu bentuk kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Amr bin Al Ahwas dia mengatakan hadasani abi annahu syahida hajjatul wada ayahku telah menceritakan kepada kita Amr bin Al Ahwas bahwa menyaksikan hajjatul wada hajjatul wada haji wada bersama Nabi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di antara isi khutbah beliau adalah ala wastausu bin nisa'i khairan Ketahuilah, ingatlah oleh kalian semua agar kalian berbuat baik kepada kaum wanita. Fa innahunna awanun indakum. Sesungguhnya wanita ataupun istri-istri kamu itu ibarat tawanan di sisi kamu. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalika. Kamu tidak berhak ya menguasai mereka selain daripada itu. Illa ayati nabi fahishatin mubayyinah. Kecuali mereka melakukan suatu perbuatan keji yang nyata Fa'in fa'alna jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata itu fahjuruhunna fil madaje. Berilah hukuman, berilah ya, apa namanya hukuman berupa satu uhjuruhunna fil madaje. Pisahkanlah mereka dari ranjang-ranjang kalian. Wadribuhunna darban ghaira mubarrih dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai. Fa'in nakum ya jika mereka menaatimu Ya, fala tabghu alaihinna sabila. Janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Dan ketahuilah bahwasanya kamu juga punya hak atas istri-istri kamu. ikum alaikum haqqan dan dan juga sebaliknya istri-istri kamu juga punya hak atas kamu. Ya fa amma haqqukum ala nisaikum. Adapun hak kamu atas istri-istri kamu adalah hak kita, hak para suami ya atas para istri yang wajib ditunaikan oleh para istri adalah fala ya, yuti'na eh, furusyakum furusyakum Tidak membiarkan ya pembaringan kalian ya di disigahi ataupun ditiduri oleh siapa yang kamu benci ya wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun dan tidak memberikan izin untuk masuk ke dalam rumah kamu orang-orang yang kamu tidak sukai. Allah kemudian Nabi mengatakan ketahuilah wahakunna alaikum dan hak-hak istri atas kamu adalah antuh sinu ilaihinna engkau berbuat baik kepada mereka di dalam hal fikis watihinna watoamihinna di dalam memberikan pakaian dan makanan kepada mereka berilah mereka makanan dan pakaian yang baik yang layak Ya kita lihat para suami ada yang membelikan ya untuk istrinya pakaian itu sekali seumur hidup Ya kemudian setelah itu ya, ya waktu pengantin baru saja. Nah setelah itu dia tidak terpikir sama sekali untuk membelikan baju untuk istrinya. Ya bahkan istrinya ya terpaksa menyisihkan sebagian dari nafkah ya e, belanja ya dapur untuk membeli baju. Nah demikian. Nah ini sungguh sangat ya kita katakan memprihatinkan. Demikian juga makanan, berilah makanan yang layak. Ya, oleh sebab itu wajib bagi para suami untuk mencari nafkah ya semampu mereka. Nah, dalam hal ini tentunya setiap orang eh, tahu ya, bagaimana apa yang harus dilakukannya. Janganlah dia bermalas-malasan, janganlah dia berpangku tangan, kemudian mengatakan inilah rezeki yang Allah bagi untukku. Nah, itu adalah suatu ya kita katakan eh, per, per, eh, perkara yang tidak masuk akal sama sekali. Dia belum berusaha, kemudian dia mengatakan inilah dia rezeki ya yang Allah bagi untuk untuk kita untuk untukku. Nah, sementara dia belum berusaha untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak dan istrinya. Ya berilah kepada mereka ya antusinu ilaihinna fi kiswatihinna wa tu'amihinna. Engkau berbuat baik kepada mereka di dalam hal memberikan pakaian, sandang dan pangan kepada istri-istri kamu. Nah demikian. Nah hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Tirmidzi dan Sahih Ibnu Majah. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. jami'an. Muawiyah bin Haida Al-Qushairi juga meriwayatkan kepada kita dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami atas mereka atasnya? Yaitu apa hak, hak istri kami? Maka Nabi mengatakan antut imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Engkau memberi makan apa yang engkau makan. Engkau memberi pakaian apa yang engkau pakai. Nah demikian, yaitu seimbang dan layak, setara. Apa yang kita makan itulah yang kita beri untuk istri. Apa yang kita pakai itulah yang kita berikan untuk istri. Pakaian yang kita berikan untuk istri. Ya kita lihat sebagian istri ya kita, uh, sangat mengenaskan kondisinya ya kurang gizi, ya pakaiannya compang camping. Itulah dia pakaian seumur hidupnya, nggak pernah ganti. Nah ini adalah suatu hal yang sangat ya kita katakan memprihatinkan ya. Ini adalah eh, tanda perlakuan buruk ya suaminya terhadap istri-istri istri, eh, terhadap istrinya. Nah demikian juga ya nah, eh, dia mengatakan Muawiyah bin Haidah mengatakan masih dari beliau bahwa ia mendatangi itu Rasulullah, aku mendatangi Rasulullah berkata, tu mata kulufinisaina apa yang kau wasiatkan kepada kami, nasihatkan kepada kami berkaitan tentang istri-istri kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, at-ta'imuhunna mimma ta'kulun. Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan. Ya, nah kadang-kadang suaminya enak, enakan makan di luar, enak dia makan di luar, sedap dia makan di luar, ya istrinya di rumah ya cuma dikasih uang belanja ya, ya apa namanya secukupnya bahkan kurang ya beli beras saja nggak bisa ya beli lauk nggak bisa nah makanya tahu tempe setiap hari sementara ya eh, suaminya makan ikan dan ayam tiap hari nah ini adalah suatu hal yang tidak eh, baik ya tidak boleh dilakukan oleh seorang suami waqsuhunna waqsuhunna mimma tak tak tak tasun dan berberilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai ya wala tadribuhunna wala tuqabbihuhunna janganlah kalian pukul mereka janganlah ringan tangan terhadap istri dan jangan juga memburuk-burukkan mereka menjelek-jelekkan mereka ada suami yang tidak pernah memuji istrinya ya senantiasa menjelek-jelekkan istrinya memburuk-burukkan istrinya nah demikian nah ini tentunya menyinggung perasaan si istri Nah demikian, ya maklumlah sudah melahirkan dua tiga anak kan begitu ya sudah tidak apa namanya tidak lurus lagi badannya kan begitu ya sudah gemuk dan lain sebagainya. Ada seorang suami itu memburuk-burukkan istrinya, suka memburuk-burukkan istrinya. Nah ini adalah satu perbuatan yang tidak baik. Nah Nabi melarangnya. Wala tuqabbiruhunna. Jangan buruk-burukkan mereka. Ya, nah demikian. Demikian juga Nabi mengatakan, "Ihtihartak harthaka anna syi'ta. Datangilah ladangmu, salahmu, ya, sesukamu, bagaimana kamu suka. Wa'at imha idza ta'imta, waqsuha idza tasaita, wa tuqabbihil wajah, Berilah makan mereka dengan apa yang kamu makan dan berilah pakaian dengan apa yang kalian pakai dan janganlah kamu memukul wajah Janganlah kamu menamparnya, ya. janganlah kamu menonjok wajahnya, memukul wajahnya, dan janganlah kamu ringan tangan. Janganlah kamu ringan tangan. Nah demikian yang Khonifuddin para pendengar yang bahagia. Jadi janganlah memutus nafkah terhadap mereka. Ya berilah nafkah yang cukup. Ya berilah nafkah yang cukup. Ya janganlah kita menjadi suami yang kikir. Ya sungguhnya sifat kikir itu adalah sifat yang tercela. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan ittaqus syuh fa inna syuha ahlaka man kana qablakum jauhilah ya sifat kikir karena sifat kikir inilah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ya hadis riwayat Jabir bin Abdullah sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim demikian juga Nabi mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu syarru ma fi rajulin keburukan yang ada pada seorang laki-laki adalah dua sifat syuhun haliun wa jubnun khali ya ya kekikiran yang ya bersangatan dan ke, eh, sifat penakut yang kelewat batas. Nah demikian hadis sahih riwayat Abu Daud. Jadi kikir dan penakut inilah sifat dua sifat yang sangat buruk pada seorang laki-laki. Nah demikian inilah eh, pada apa namanya merupakan sifat yang tidak gentle yaitu kikir dan penakut. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam an dan disahkan oleh Syekh Al Albani di dalam uh, Miskatul Masabih Nabi mengatakan la yajtami usyuh wal imanu fi qalbi abdin tidak akan berkumpul antara ya sifat kikir dan iman di dalam hati seorang hamba selama lamanya nah demikian jadi ya janganlah kita ya apa namanya bersifat kikir dengan membatasi rezeki ataupun nafkah kepada istri-istri kita, anak istri kita. Nah demikian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anfiqu khairan li anfusikum dan berilah uh, wa anfiqu khairan li anfusikum dan berilah nafkah ya yang baik untuk diri kamu. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara dari sifat kikir dirinya dijauhkan dari sifat kikir dirinya maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, bukankah apa yang kita keluarkan, nafkah yang kita berikan untuk e, istri kita itu adalah sedekah? Ya sedekah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Umayyah, Nabi mengatakan ma'atar rajulu imra'atahu fahuwa sadaqah. Apapun yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, maka itu adalah sedekah. Nah, Al-Irbad bin Sariyah mengatakan qala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza saqar rajulu al ma'a ujir." Apabila seorang laki-laki memberikan ya, seorang suami memberikan air kepada istrinya maka ia diberi pahala. Hadis sahih riwayat At-Tabrani dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi ya termasuk tindak aniaya seorang suami kepada istrinya adalah dia membatasi rezekinya, memutus rezeki, ya, memutus rezeki ya terhadap istri-istrinya. Apalagi sampai berbulan-bulan tidak memberikan nafkah kepada istri. Ya, sebagian suami ada yang menitipkan istrinya di pondok kan begitu ya. Berikut anak-anaknya juga tanpa memberikan nafkah. Makan, minum anak istrinya dari pondok. Nah ini eh, dia telah mendolimi istrinya dan juga telah mendolimi ya, tempat penitipan tersebut. Ya, dia jadikan pondok sebagai tempat penitipan. Nah, ini adalah suatu perbuatan yang sangat tidak layak dan tidak uh, masuk akal. Allah wa jami'an. Dan seorang istri boleh menuntut ya kepada wali hakim, ya kepada hakim untuk uh, apa namanya memisahkan dia dari suaminya apabila memutus nafkah sampai berbulan-bulan. Nah demikian ya Nah kemudian di antara bentuk perlakuan buruk ya seorang ya suami terhadap istrinya adalah perbuatan aniaya terhadap para istri adalah ad-darbu bi ghairi haq. Memukul tanpa hak dan juga ad-darbul mu'dhi. Ya, memukul dengan pukulan yang menyakitkan. Ya, memukul dengan pukulan yang menyakitkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala baru membolehkan seorang suami memukul istrinya apabila nampak tanda-tanda nusyuz, yaitu tanda-tanda kedurhakaan pembangkangan istri terhadapnya. Itu pun setelah dia memberikan nasihat kepada istrinya faiduhunna, kemudian setelah memisahkannya dari ranjang wahjuruhunna fil madaji barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadribuhunna dan pukullah ya dan pukulan ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu pukulan yang tidak menyakitkan ya Nabi mengatakan wadribuhunna darban ghaira mubarrih ya eh, Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai tidak menyakitkan ya nah demikian ya eh, sebagian salaf mengatakan yaitu dengan menepuknya dengan menepuknya pada pahanya dan pada pundaknya tidak memukul pada wajahnya atau tidak juga memukul pada bagian-bagian yang berbahaya ya, seperti bagian depan tubuhnya nah itu itu berbahaya ya atau bagian-bagian yang vital ya nah itu adalah uh, per, apa namanya uh, pukulan yang tidak dibenarkan nah demikian dan ya ada seorang suami yang kita katakan ringan tangan kepada istrinya sedikit saja salah istrinya maka tidak ada ampun baginya bagi istrinya langsung main pukul ya kalaulah kepada budak saja kita harus memaafkan sampai 70 kali dalam sehari bagaimana pula istri nah ada sebagian suami yang kasar ya yang punya tabiat yang buruk sedikit saja salah istrinya langsung main pukul main bahkan bukan main pukul saja main hajar main tendang kan begitu ya nah main banting dan main lempar dan lain sebagainya Nah ini adalah satu perbuatan yang tidak terpuji, yang menunjukkan bahwa kita termasuk ya, apa namanya eh, kita adalah orang yang ya, kita katakan buruk akhlaknya, ya buruk akhlaknya. Nah demikian. Nah ada beberapa syarat di dalam memukul. Kalaupun dia layak dipukul, kalaupun istri itu boleh dipukul karena dia bangkang, ya, dan sudah apa namanya diberi nasihat, ya, sudah dipisah dari ranjang tapi dia tetap membangkang maka ada catatan yang perlu di ya apa namanya diperhatikan di sini. Yang pertama adalah ayyakuna darbu akhirul ilaj. Ya, hendaknya pukulan ini adalah ya apa namanya langkah terakhir. Ya, langkah terakhir. Bukan ya begitu salah langsung pukul, tidak. Tidak boleh. Ya, akan tapi ini merupakan langkah terakhir. Ya, setelah melewati dua dua langkah sebelumnya yaitu memberikan nasihat dan memberikan nasihat ini bukanlah satu atau dua kali atau tapi berkali-kali. Nah, kemudian ya gak mempan nasihat sudah berkali-kali dinasihati, ya pisah ranjang, ya, sudah pisah ranjang dalam waktu yang cukup lama tidak juga uh, selesai, maka barulah akhirul ilaj, obat terakhir, solusi terakhir, langkah terakhir yaitu dengan memukul. Nah, kemudian yang kedua adalah ayat sidaminhu al-islah lal intiqam. Ya, Maksud dari pukulan itu adalah untuk memperbaiki, bukan untuk membalas dendam, bukan dengan pukulan yang penuh dengan emosi, kemarahan, dan untuk menunjukkan kejantanan. Ya, demikian, bukan itu. Tapi pukulan untuk apa namanya dorbut takdib, ya. pukulan untuk me, me, mengajari ataupun memperbaiki, ya, untuk memberikan pelajaran, bukan pukulan untuk melampiaskan kemarahan dan dendam. Yang ketiga adalah ayyakuna fis sirri wa la ya'lamu bihi ahadun hifadan ala masyairiha wa ahasisiha. Hendaklah pukulan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan, jangan ada orang yang tahu apalagi di hadapan anak-anaknya. Ya di hadapan keluarganya. Nah ini tidak boleh. Ini demi menjaga perasaannya ya dan menjaga perasaannya Ya, janganlah kita pukul istri kita itu di hadapan anak-anaknya, karena ini akan menyakiti batinnya. Pukulan itu mungkin nggak sakit, tapi batinnya lebih sakit daripada ya, apa namanya tubuh yang dipukul itu, daripada pukulan itu sendiri. Nah demikian. Apalagi di hadapan eh, keluarganya, ya ayah ibunya misalnya. Nah ini sangat tidak ya, pantas, Ikhwanifidin, para pendengar yang berbahagia. Nah kemudian Allah yakuna mu'dian فلا يخدش جلدا ولا يكسر عظاما ولا يجرح لحما hendaklah pukulan itu tidak mencederai ya tidak melukai kulit tidak mematahkan tulang dan tidaklah merobek daging artinya pukulan yang ya kita katakan tidak mencederai sebagaimana disebutkan yaitu para salaf dengan mengatakan dengan memukul ya pahanya ataupun memukul punggungnya ya dengan telapak tangan bukan dengan cambuk ya bukan dengan alat ya dan bukan juga dengan pukulan yang mematikan nah demikian yang mencederai yang mematahkan tulangnya ya ataupun yang men, men, men, men, melukai kulitnya atau merobek dagingnya nah demikian jangan sampai lembam lembam istri itu dipukul suami nah ini adalah Ya, walaupun itu berhak untuk dipukul istrinya misalnya, tapi ya itu adalah perbuatan aniaya, ya perbuatan aniaya. Nah, demikian. Kemudian Allah yakuna adatan lahu wa daidanan li khuluqihi. Hendaklah pukulan itu bukan menjadi kebiasaan yang dilakukan eh, yang ya, ya, ya, kebiasaannya, tidak menjadi kebiasaannya. Ya sedikit-sedikit main pukul, sedikit-sedikit main pukul. Nah, ini adalah suatu hal yang apa namanya tidak boleh dilakukan. Jadi janganlah memukul itu menjadi kebiasaan si suami. Nah demikian. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Iyas bin Abdullah bin Abi Dibab tibab dia mengatakan Qala Rasulullah SAW La tadribu ima Allah Janganlah kamu memukul hamba eh, hamba-hamba Allah yang wanita. Nah demikian. Ya, nah uh, Umar bin Khattab datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dairnan nisa ala azwajihinna. Ya sungguhnya Nabi dat uh, Umar datang kepada Rasulullah mengatakan ya wanita-wanita telah berani terhadap eh, suami-suami uh, mereka. Farakhasahunna farakhasa fi darbihinna. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan kepada para suami untuk memukul mereka. Ya, ketika Umar melaporkan kepada Nabi bahwa ini eh, para istri sudah berani melawan kepada suami-suami mereka, maka Nabi memberikan keringanan ya, untuk memukul. Ya, maksud Nabi di sini pukulan untuk mendidik. Ya, fa'atofa bi ali Rasulillah nisaun katir. Nah setelah itu, setelah kejadian dan peristiwa itu, ya banyak para wanita yang mendatangi ya, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi beliau azwa azwajahunna mereka melaporkan mengadukan suami-suami mereka maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laqad tawaf ali Muhammadin nisaun kathir sungguh telah datang kepada keluarga Muhammad banyak sekali wanita Yaskuna azwajahunna Mereka mengeluhkan dan melaporkan suami-suami mereka yang ringan tangan Sudah mulai ringan tangan mukul suka memukul Laisa ulaika bikhiyarikum Nabi mengatakan mereka itu bukanlah orang-orang terbaik di antara kamu Mereka bukan orang baik Ya orang-orang yang atau suami-suami yang suka memukul istri itu bukanlah orang-orang yang baik Nah demikian khanifiddina azani Allah wa iyyakum jami'an Nabi juga mengatakan ala asa ahadukum ayadriba imra'atahu darbal ima do, darbal amah. Ala khairukum khairukum li ahli. Mungkin Nabi Nabi mengatakan ketahuilah, mungkin ada beberapa orang di antara kamu yang suka memukul istrinya seperti dia memukul budaknya. Ya, Nabi melarang hal itu dan mengatakan ala ketahuilah baik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi janganlah kita suka main pukul, ya sedikit-sedikit main pukul. Bukankah Nabi tadi mengatakan la tadrib, Ya wala tadribuhunna, janganlah kamu suka main pukul kepada istri kamu. Ya, jadi janganlah ya apa namanya itu menjadi kebiasaan kita. Kemudian yang keenam adalah ayajtani bal wajah. Hendaklah dijauhi e, memukul wajah. Enggak boleh kita memukul wajah. Ya kepada musuh saja kita tidak boleh memukul wajah apalagi kepada istri. Nah, nah istri kita ya kita pukul wajahnya, ya cedera wajahnya, cacat wajahnya, kan kita juga yang rugi. Nah demikian ikhwan Sebagian suami melakukan perbuatan ini setelah dia lakukan dia menyesal. Dia lihat apa namanya uh, ya mata eh, mata istrinya sudah bercelak. Uh, kita katakan bercelak bukan bercelak pakai uh, dengan celak tapi sudah biru memar ya apa namanya matanya karena pukulan. Barulah dia menyesal melihat kondisi istrinya yang sudah uh, kopak kapi ya uh, uh, parah seperti itu. Nah demikian. Jadi hindarilah memukul wajah. Termasuk juga adalah menghindari memukul bagian-bagian tubuh yang vital. Ya, seperti bagian depan tubuh ini itu jangan dipukul dadanya, perutnya. Itu berbahaya ya. Kemudian alat-alat vitalnya itu tidak boleh dipukul ya. Nah, oleh karena itu yang ketujuh ta'fiyah fihi dah dah fi sadrin. Cukup dengan menunjuk apa namanya menekan dadanya, memukul pada punggungnya, atau pada pahanya ya ya eh, dengan pukulan yang tidak ya apa namanya yang tidak menjederai nah seperti itu nah demikian yang kami konfidin para pendengar yang berbahagia jadi hindarilah ya perbuatan aniaya terhadap istri yaitu abdarbu bi ghairi hak mukulnya tanpa hak atau mukulnya dengan pukulan yang mencederai atau menyakitkan nah demikian kemudian Ya antara perlakuan buruk ataupun perbuatan aniaya ter eh, seorang suami kepada istrinya adalah hajruha fi ghairil madja. Ia memisahkannya bukan pada ranjangnya, yaitu dia apa namanya uh, yang namanya pisah ranjang itu adalah di dalam rumah, bukan di luar rumah. Ya, nah sebagian orang salah persepsi. Dia mengatakan pisah ranjang artinya apa? Dia keluar dari rumah itu, dia minggat dari rumah atau menyuruh istrinya pergi dari rumah itu. Nah ini namanya bukan bukan pisah ranjang, ini pisah rumah namanya. Ya, pisah ranjang adalah dengan membalikkan tubuh, ya tidak apa namanya, uh, uh, apa namanya, tidak menghadapnya ketika tidur ataupun tidur di apa namanya di ya di tempat yang lain, ya misalnya di ruangan yang lain. Nah ini namanya pisah ranjang. Ya bukan minggat dari rumah, karena itu adalah perbuatan yang dapat ya apa namanya kita katakan menyakitinya ya dan dan juga akan membahayakan keselamatan dirinya. Bayangkan kalau kita tinggalkan istri kita sendirian di rumah, ya ada maling, ada apa namanya ya penjahat masuk ke dalam rumah, siapa yang melindungi? Nah, demikian. Demikian juga anak-anak ya dan banyak lagi hal-hal yang merugikan. Ya, jadi yang namanya al-hajru itu adalah fil madja, bukan fil ghairil madja yaitu uh, pisah ranjang artinya masih tetap di dalam rumah yang sama ya bukan minggat dari rumah itu berapa banyak kita lihat ya, kasus-kasus ya, di mana uh, seorang suami marah kepada istrinya lalu dia pergi selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu bahkan ada yang berbulan-bulan katanya dia pisah ranjang dengan istrinya nah ini adalah satu perbuatan yang salah bahkan itu menunjuk uh, adalah suatu perbuatan dalim, perbuatan aniaya kepada istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan walayah jur illa fil bait dan janganlah dia menghajar memboikot memisahkan istrinya itu illa fil bait kecuali masih di dalam rumah. Ya walatah jur illa fil bait. Janganlah kamu menghajar dia, janganlah kamu misahkan dia dari tempat eh, berpisah darinya ya eh, kecuali masih berada di dalam rumah nah, masih berada di dalam rumah. Nah demikian yang konfidin, maashirul muslimin rahimani wa jami'an. Baik. Jadi perbuatan minggat dari rumah yang dilakukan oleh sebagian suami itu adalah perbuatan yang tidak benar. Kalaupun ya eh, suami apa istri kita itu berbuat durhaka, Nabi mengatakan dalam hadis eh, dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh eh, Abu Daud di dalam sunannya dan disahkan oleh Al-Albani, fa'in khiftum nusuzahunna fahjuruhunna fil madaji'. Ya, jika kamu khawatir mereka melakukan nusuz yaitu e, di sini kemurhakaan, pembangkangan, melawan suaminya. Fahjuruhunna fil madaji'. Maka pisahkanlah mereka fil madaji' ya pada tempat tidur mereka. Artinya apa? Artinya tidak melayani kebutuhan biologisnya untuk sementara waktu. Hamad mengatakan perawi hadis ini mengatakan yakni an nikah yaitu tidak melayani kebutuhan biologisnya untuk sementara waktu sebagai hukuman kan begitu ya nah demikian jadi bukan minggat dari rumah ya. jadi tetap masih di dalam rumah nah hendaknya ini dipahami oleh para suami agar didapatkan hukuman mereka tidak melampaui batas karena setiap perbuatan melampaui batas itu adalah suatu tindak kebaliman yang mendatangkan dosa Nah demikian ya, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah Nah demikianlah memang ya manusia itu ya ketika uh, dia diberikan kekuasaan untuk berbuat dia sering melakukan perbuatan yang aniaya. Ya, kalla innal insana la yadgha ar-ra'a hustaghna. Eh, dan ingatlah sekali-kali ingat bahwa sesungguhnya manusia itu suka berbuat melewati batas. Ya, ketika ia melihat dirinya sudah merasa berkecukupan. Nah, demikian juga di sini dalam kasus rumah tangga ini, ya seorang suami yang diberi hak untuk menjatuhkan hukuman kepada istri, janganlah dia menjatuhkan hukuman dengan semena-mena. Janganlah melewati batas di dalam memberikan hukuman. Ya, termasuk di dalam bab ini yaitu memisahkannya ya tidak pada tempat tidurnya, ya yaitu minggat dari rumah. Kemudian di antara bentuk kezaliman perbuatan aniaya seorang suami kepada para istri adalah hirmanuha min haqqil muasyarah. Yang menghalanginya dari hak muasyarah, dari pergaulan ataupun dari ya kebutuhannya, dari kebutuhan kehidupannya. Ya, nah demikian ya Dia itu maksudnya adalah kebutuhan biologisnya. Nah, itu merupakan hak istri. Nah, seorang suami tidak boleh menahan-nahannya tanpa hak Ya kecuali dia dalam rangka menjatuhkan hukuman ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi dia memisahkannya dari ranjangnya. Nah ini kondisi tidak normal artinya si istri melakukan pembangkangan. Nah apabila si istri telah melaksanakan hak-haknya kepada suami maka tidak boleh suami di sini menahan hak istri atas ya atas uh, hak istri atas mereka atas para suami yaitu memberikan atau mencukupi kebutuhan biologis istri Nah ini adalah suatu kewajiban suami. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya e, ketika dari Abdullah bin Amr bin As dia mengatakan kalau Rasulullah ya Abdullah ala ka annak alam anna annaka tasumun nahar wa taqumul lail qultu bala ya Rasulullah hai Abul Abdullah kata Nabi ya alam ukhbir annaka tasumun nahar wa taqumul lail Ya, bukankah telah aku kabarkan bahwasanya engkau telah sampai kabar kepadaku bahwasanya engkau berpuasa pada siang hari dan mengerjakan sholat pada malam hari? Qultu bala ya Rasulullah. Ya. Ya tentu ya Rasulullah, sudah eh, engkau telah mengabarkan ya kepadaku hal itu dan aku telah melakukannya. Qal maka Nabi mengatakan fala taf'al. Jangan lakukan itu. Sum waftir wa kum wanam. Berpuasalah dan berbukalah ya kerjakanlah salat dan tidurlah fa inna li jasadika alaika haqqan karena jasadmu punya hak atas dirimu wa inna li ainika alaika haqqan dan matamu juga punya hak atas dirimu wa inna li zawja alaika haqqan dan istrimu juga punya hak atas dirimu nah demikian jadi kita punya hak yang harus eh, eh, kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan kepada istri-istri kita kepada istri kita salah satunya adalah Eh, dengan mencukupi kebutuhan biologisnya. Ya tidak boleh kita tahan. Ya karena itu sangat menyiksanya. Itu adalah satu bentuk penyiksaan kepada uh, kepada para istri. Nah demikian ikhwanifiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah demikian. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita bahwa dakhalat imra'atu Utsman bin Mad'un ya e, telah masuk seorang wanita istri dari Utsman bin Mat'un ala Aisyah kepada Aisyah radhiyallahu anha istrinya Utsman bin Mat'un ini adalah Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha ya dia masuk menemui datang menemui Aisyah wahiyabat baddatul hayah dalam kondisi yang ya kita katakan yang tidak baik ataupun kondisi yang mengenaskan Fasalat ha Aisyah tu. Aisyah bertanya kepadanya, "Masa nuk, masa nuki? Kenapa kamu kondisi kamu seperti ini?" Ya qalat dia mengatakan zauji yakumul lailu ya sumunahar. Ya suamiku malam dia salat malam, siang dia puasa, ya kapan ya kesempatan untuk ya apa namanya? bercanda ataupun bermain-main dengan istri ataupun memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Dia malam salat malam, ya siang dia puasa. Fadakhal Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu fadzakarat Aisyah dzalika lahu. Maka Nabi fadakhal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang dari luar lalu Aisyah mengabarkan kepada beliau tentang hal itu. Falakian Nabi Utsman bin Mad'un. Maka Nabi pun menemui Utsman bin Mad'un dan berkata, "Ya Utsman, wahai Utsman, Inna rahbaniyata lam tuktab alaina. Sesungguhnya hidup kependitaan seperti ini tidaklah diwajibkan atas kita. Amalaka fiyya uswatun hasanah. Bukankah pada pada diriku kata Nabi telah ada panutan dan teladan yang baik untukmu. Wallahi inilah akhsyakum lillah. Sungguhnya aku adalah orang yang paling takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala wa ahfadzukum li hududihi dan orang yang paling menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian ya Khanifuddin. Ya jadi Nabi SAW menegur ya Mu'ad, ah, Uthman, Uthman bin Mat'un karena perbuatannya itu. Nah demikian yang itu merugikan istrinya, ya, merugikan istrinya tidak memenuhi kebutuhan biologis sang istri. Ya, nah demikian. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentargib ya para suami untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis istrinya. Nabi mengatakan wafi budai ahadikum sodakoh dan pada ya budai ahadikum maksudnya di sini adalah e, kemaluan kamu itu ada ada sedekah yaitu kamu mencukupi kebutuhan biologis istrimu itu sedekah nah demikian nah demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dar Nabi SAW berkata laka fi jima'i zauji zaujatika ajrun bagimu pada ya jima istrimu ya, ya kamu bersetubuh ya, dengan istrimu itu ajrun, ada ajrun, ada pahala. Ya, jadi ini adalah suatu ibadah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini adalah ibadah, ini berpahala. Ya kita kita memenuhi kebutuhan biologis istri kita, memenuhi kebutuhan biologis istri kita sampai dia puas. Nah, di sini ada ya kita katakan suami yang kurang perhatian di dalam bab ini. Ya, dia tidak mengerti perasaan istrinya ya dia berbuat seenaknya saja di dalam bab ini kepada istrinya sehingga si istri merasa tersakiti. Ada yang ya kita katakan tidak mengerti di dalam bab ini hingga kita katakan hubungan biologis yang seharusnya itu memuaskan istri justru malah menyakiti istri. Ada itu. Nah, hendaknya seorang suami mengerti ini, ya mengerti perasaan si istri. Janganlah dia berbuat aniaya di dalam bab ini ya ya termasuk juga kita katakan melakukan hubungan biologis yang menyiksa istri itu tidak boleh ya dalam arti kata berlebih-lebihan dan tidak mencukupinya juga nggak boleh ya Nabi mengatakan la kafi jima'i zaujatika ajrun bagimu pada jima istrimu itu ada pahala kata Nabi Fakila ya Rasulullah wa fi syahwatin yakunu ajrun ya Rasulullah pada syahwat itu ada pahala Nabi mengatakan na'am ya hadis disahkan oleh Syalbani dalam Sahih Mawadul Dhamm manfaat. Nah demikian ya khonifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an ya. Jadi hendaknya ini diperhatikan ya oleh para uh, apa namanya uh, istri ya kepada para afwan kepada para suami hendaknya uh, ya apa kita katakan memperhatikan kebutuhan biologis ya istrinya, ya memperhatikan kebutuhan biologis istrinya. Demikian juga sebaliknya ya sebenarnya istri juga harus mengetahui hal ini bagaimana dia memuaskan ya apa namanya suaminya di dalam bab ini. Ya, sebagaimana suami juga harus mengerti bagaimana memuaskan istrinya di dalam bab ini, janganlah dia mendaliminya karena itu sangat tersiksa ya. ya. Kita katakan si istri tidak pernah mendapatkan kepuasan dari hubungan biologis yang dilakukannya bersama suaminya, atau suaminya merasa cuek saja hingga ya kita katakan ini akan apa nama membahayakan keutuhan rumah tangga mereka. Nah demikian ya Fiddin rahimani wa rahimakumullah Kemudian yang terakhir adalah al-unuf fil mu'asyarah az-zawjiyah yaitu sikap kasar di dalam apa namanya di dalam muasyarah zaujiyah, di dalam hubungan suami istri. Ya misalnya kita katakan uh, ya kata-kata yang kasar, ya, sikap-sikap ya, sikap -sikap yang kasar, memang tidak main pukul tapi sinis ya suka memburuk-burukkan istri, ya, suka mengata-ngatai istri, menjelek-jelekkannya di hadapan anak-anaknya ataupun di hadapan keluarganya ataupun di, keluar, di hadapan keluarga istrinya, misalnya mengatakan, "Nah, si fulana ini malas, nggak pernah kerja dan lain sebagainya. Nah ini tentunya akan menyakitinya, ya akan menyakitinya. Nah demikian. Jadi ya lisan, kejahatan lisan kadang-kadang lisan itu lebih tajam daripada sembilu, daripada pisau. Nah demikian. Jadi janganlah kita ya apa namanya berlaku buruk di dalam mempergauli istri-istri kita ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, janganlah seorang suami juga bersikap kaku ya kepada istrinya, ya tidak pernah bercanda, ya tidak pernah apa namanya mencumbuinya ataupun eh, apa bermesraan dengan istrinya ya. ya, ada sebagian suami kita lihat sangat kaku dan cenderung egois dan kasar mau menangnya sendiri saja nah, ini tentunya akan mm, perbuatan yang aniaya juga kepada si istri ya nah demikian termasuk juga menghindari ya, menjelek-jelekkan atau memburuk-burukkan ataupun e, menceritakan kekurangan istri di hadapan anak-anak ataupun di hadapan keluarganya ataupun di hadapan keluarga istri. Nah demikian. Dan yang terakhir adalah mentalak istri tanpa hak. Ya, mentalak istri tanpa hak. Nah ini juga termasuk ya perbuatan yang uh, kita katakan ya uh, uh, niaya ya menalak istri tanpa hak. Ya. Nah Ya tentunya Ikhwan Fiddin Allah Jami'an Talak itu ada di tangan suami Namun talak itu hendaklah ia dilakukan sebagaimana mestinya Nah demikian Tidak boleh kita ya apa namanya Semena-mena di dalam bab ini Nah demikian Semena-mena di dalam bab ini Ya kita eh, telah tahu bahwa Nabi SAW mengatakan Ya iblis sangat menyukai ya perpecahan di dalam rumah tangga Inna iblis ya bahu arsyahu alal ma' semaya yab'asu saraya Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air Yaitu di atas lautan Kemudian dia mengirim bala tentaranya Fa'adnahum zilatan abba a'bamuhum fitnah Orang yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah orang yang paling besar fitnahnya kepada manusia. Ya, salah satu serdadunya datang dan berkata, "Fa'al tu kada wakada. Aku telah melakukan ini dan itu." Maka iblis mengatakan, "Masa nak syai'an? Engkau belum buat sesuatu." Qal thumma ahadum Lalu ada salah seorang sabdadunya mengatakan hatta farraqtu baina wa baina imra'atihi. Aku tidak tinggalkan Bani Adam itu hingga dia memisahkan dia aku pisahkan dia dari istrinya. Ya perpecahan di dalam rumah tangga itu adalah satu keburukan ya apalagi itu tanpa sebab yang jelas. Nah ini yang akan jadi korban adalah anak-anak biasanya. Nah demikian. Maka dia, mengatakan fayudnihi minhu menyuruhnya mendekat dan mengatakan nikma anta engkau baru hebat kata iblis. Nah demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Jadi janganlah kita uh, apa namanya berlaku semena-mena di dalam bab ini ya. Janganlah kita ya berlaku semena-mena di dalam bab ini. Janganlah ini jadikan sebagai bahan permainan ya hibur apa namanya sebagai permainan talak ini sebagai permainan sebagian orang ya kita lihat seperti itu ya mereka memperlakukan istri apa namanya menjadikan talak ini sebagai satu permainan nolak maunya saja kapan dia mau dan tidak memikirkan akibatnya nah demikian ya khonifuddin Allah wa ya kejadian ya ber, uh, apa namanya uh, nah, pembahasan kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah masih poin yang ke-51 ya aku bahkan depan kita akan bahas tentang bagaimana perbuatan aniaya ya para majikan kepada ya pekerja-pekerja atau buruh-buruhnya. Nah demikian pembantu ya supir dan sejenisnya. Nah demikian yang azan yang demikian. Eh, demikian saja mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم